Masih ingat nggak? Nggak. Terakhir tentang apa? Hubungan niat dengan pahala, dengan amal, dengan pahala dan siksa. Ya. Terakhir hubungan niat dengan pahala. Ya, kan? ibu-ibu benar nggak bu? Biasanya ibu-ibu yang nyatet nih. Hah? Ya? Hubungan niat dengan siksa udah belum? Hah? Nah, ibu-ibu sudah, bapak-bapak belum. <laughs> Sudah belum? Belum sudah tentang pembahasan orang yang berniat berbuat kebaikan. Orang yang berbuat uh, niat ingin berbuat kebaikan kemudian tidak jadi, itu kan sudah kan? Iya. Berarti itu sudah kita bahas. Itu tentang masalah hubungan niat ya dengan pahala dan siksa. Sekarang kita akan membahas yaitu hubungan niat dengan halal dan haram. Yang pertama, hubungan niat dengan yang haram. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu yang haram tidak menjadi halal hanya karena niat yang baik. Ya, sesuatu yang haram tidak menjadi halal hanya karena niat yang baik. Misalnya kalau ada orang korupsi, kamu kenapa niatnya mau bangun masjid? Oh nggak bisa, korupsi tetap haram. Ada orang merampok, kenapa kamu merampok? Kasihan tetangga saya lagi sakit, punya duit. Saya mau bantu dia misalnya. Ini pun jelas ya tidak bisa diterima Apakah berarti korupsi jadi halal hanya karena niat yang baik? Apakah merampok jadi halal jadi karena apa namanya niat yang baik? Jawabnya tidak. Ya. Ada pemuda berzina sama janda. Kenapa? Kasihan tuh kesepian. <laughs> ya. Jelas sesuatu yang haram itu Pak menjadi boleh kapan? Hah? Nah, sesuatu yang haram itu ada dua macam. Kata para ulama, perkara yang haram itu ada dua macam. Yang pertama, yang haram secara zatnya, seperti babi, arak, judi, itu haram secara zatnya. Artinya perbuatannya dia di, di, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram karena menjerumuskan kepada sesuatu yang haram. Contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki untuk melihat wanita karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada zina. Contohnya lagi ya memakai sutra bagi laki-laki diharamkan Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada bertasyabuh dengan wanita. Iya. Nah ini namanya sesuatu yang diharamkan karena akan menjerumuskan. Ya. Nah sesuatu yang haram yang pertama yang tadi yaitu haram karena zatnya itu menjadi boleh di saat darurat. Sesuatu yang haram zatnya itu boleh ketika ada apa? Darurat. Sedangkan yang haram karena bisa menjerumuskan itu, maka itu boleh ketika ada hajat, kebutuhan. Bisa nggak bedain? Apa sih bedanya darurat sama hajat? Darurat itu Pak, Ibu ya, disebut darurat apabila kalau apabila kita tinggalkan malah menim, akan menimbulkan mudarat. Kata para ulama disebut darurat itu apabila membahayakan salah satu dari lima. Apa itu? Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan dan yang kelima akal. Maka apabila membahayakan salah satu dari lima perkara ini dikatakan apa? Darurat. Contoh misalnya, makan bangkai haram tidak apa? Haram. Tapi kalau tidak ada bangkai, eh tidak bangkai, tidak ada makanan. Atau misalnya ya kesasar di padang pasir. Gak ada makanan sama sekali. Sementara bapak kalau gak makan ya bisa mati. Adanya bangkai manusia. Kalau gak dimakan mati. Makan jijik juga. Tapi harus makan ya udah terpaksa sementara jadi sumanto ya <laughs> ya boleh hal kalau memang ternyata terpaksa ya ada bangkai ular misalnya ada bangkai ya kalau memang keadaannya terpaksa gimana lagi namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah sesuatu yang sifatnya darurat pun juga boleh dilakukan kapan bila memang betul-betul terrealisasi bahwa ya sesuatu yang darurat ini bisa hilang. Adapun kalau tidak hilang tetap tidak boleh. Contoh misalnya kita kehausan, kita sangat haus, nggak ada minuman kecuali arak. Bolehkah kita minum arak? Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Sebab kalau kamu minum arak tidak menghilangkan kehausan, malah akan semakin menjadi-jadi hausnya. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena daruratnya tidak hilang ya dengan adanya kita minum sesuatu yang darurat tersebut. Nah, jadi darurat itu Pak, kalau kita tinggalkan akan memberikan apa? mudarat. Sedangkan hajat kita butuh. Tapi kalau kita tidak tinggalkan pun juga tidak akan membahayakan kok. Ya, saya berikan contoh ya bedanya darurat dengan hajat begini Pak. Kalau kita di tempat yang sangat dingin gitu ya, kalau kita nggak pakai jaket, mungkin kita akan mati. Jadi kita butuh jaket, ya. Kita pakai jaket. Ini darurat namanya. Tapi ketika kita pakai jaket masih kedinginan. Tapi sebetulnya sih itu sudah cukup. Tapi masih terasa dingin gitu. Kita butuh jaket yang kedua. Berarti yang kedua ini disebut apa? Hajat, kebutuhan. Kalau yang pertama disebut apa? Darurat. Bisa nggak bedain antara darurat dan hajat? Nah, sesuatu yang sifatnya haram karena zatnya itu boleh kalau darurat. Tapi kalau sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, maka itu boleh ketika ada hajat. Contohnya, ya, melihat wanita boleh kalau kebutuhan untuk melamar dia. Boleh, kata Rasulullah, undur ilaiha, lihat wanita yang hendak kamu nikahi itu. Iya. Contohnya lagi, Ustaz, saya ini nggak punya motor, nggak punya mobil. Sementara saya ke kantor, kantor saya jauh. Saya biasanya naik angkot. Sementara kan dalam Islam yang namanya ikhtilat laki-laki perempuan haram. Nah, terus saya jalan kaki dong nggak, nggak boleh naik angkot. Naik angkot, ikhtilat. Naik bis, ikhtilat. Naik pesawat, sama juga. Naik kereta, sama juga di Indonesia susah Pak, nggak kayak Saudi. Kalau di Saudi bis itu disekat, ini bagian perempuan, ini bagian laki-laki gitu kan. Kalau di Indonesia susah dan sulit. Maka kita katakan pergilah Anda Ya karena untuk kebutuhan, untuk mencari nafkah. Tapi jangan sengaja duduknya dekat perempuan. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW menghalalkan sutra buat laki-laki ketika terkena penyakit apa hikah. Apa hikah itu gatal. Rasulullah mengizinkan beberapa sahabat yang terkena penyakit gatal untuk memakai pakaian sutra. Kenapa? Lil hajah kata para ulama karena adanya kebutuhan. Apa-apa. Iya. Nah ini namanya sesuatu yang haram karena apa? Diharamkan karena bisa menjerumuskan. Jadi Pak, haram itu menjadi boleh dalam keadaan dua keadaan tadi. Makanya sudah saya sebutkan tadi ya bahwa sesuatu yang haram tidak menjadi halal karena ni karena niat nggak bisa. Ya, kamu apa yang kedukun? Kan niat saya baik, kenapa? Ya kan cari rezeki. Kita katakan lo oh, nggak bisa, Datangnya kamu ke dukun walaupun niatnya baik tetap itu dosa. Iya. Kadang kan orang apa dikit-dikit ngomongnya apa Pak? Yang penting niatnya, yang penting niatnya. Oh nggak bisa. Sebatas niat ya. Kalau perbuatannya haram ya haram. Lihat saja di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada sahabat yang mengucapkan kata-kata niatnya bagus, tapi karena kata-kata itu haram, diingkari oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta." Wahai Rasulullah, dengan kehendak Allah dan kehendak Engkau. Saya yakin sahabat ini niatnya bagus ketika mengucapkan kata-kata itu kan. Tapi apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini? Ataj'ala ataj'ala ya Apakah kamu hendak menjadikan aku ini tandingan selain Allah? Tetap Rasulullah mengingkari, Rasulullah tidak melihat kepada niatnya yang bagus. Demikian pula ada tiga orang sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang apa? Ya ibadahnya Rasulullah SAW. Ketika sudah dikabari, rupanya tiga orang ini menganggap remeh ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Lalu kemudian salah seorang dari mereka berkata, Aina nahnu min Rasulillah. Ya, siapa adik kita dibandingkan terhadap dengan Rasulullah? Kan Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Sementara sementara kita tidak. Akhirnya yang satu berkata, saya akan sholat malam terus menerus tak tidur. Ya, semalam suntuk sudah. Yang satu berkata, saya akan puasa tiap hari, tak akan berbuka. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja. Baik banget nggak niatnya Pak? oh niatnya bagus, mau ibadah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi tiga orang ini. Apa kata Rasulullah kepada, kepada tiga orang ini? Antumuladzina kutum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka benar ya Rasulullah. Amal Allah. ini akhsyakum lillahu lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian, lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku sholat malam, aku tidur malam, aku berpuasa, aku juga berbuka, dan aku menikah. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Lihat Rasulullah tidak melihat kepada niatnya. Rasulullah melihat perbuatannya ini tidak sesuai dengan roh syariat yang mudah. Makanya Pak, sekali lagi ya, yang sesuatu yang haram tidak menjadi halal gara-gara apa? Niat. Sekarang hubungan halal dengan niat. Kalau ini bisa dipengaruhi, Pak. Ketahuilah Bapak sekalian, sesuatu yang halal bisa menjadi wajib dengan niat. Bisa menjadi wajib dengan sunnah eh, menjadi sunnah dengan niat. Bisa menjadi makruh dengan niat juga. Bahkan bisa menjadi haram dengan niat. Iya. Saya contohkan, Pak. <clears throat> beli baju, beli beli baju hukumnya wajib apa? Sunnah apa mubah, Pak? Mubah nggak? Mubah. Tapi kalau Bapak niat beli baju itu untuk menutup aurat, Dimana kalau bapak tidak beli baju ini, bapak tidak bisa menutup aurat? Wajib tidak? Wajib toh. Kaidah mengatakan mala yatimun wajib illa bifa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Sekarang Bapak mau beli apa namanya? kopiah kopi nih. Membeli kopi hukumnya apa, Pak? Mubah. Tapi Bapak niatnya untuk sholat, untuk memperlihatkan syiar Islam. Karena kan yang namanya kopi itu syiarnya kaum muslimin, ya, peci. Sementara Nabi SAW kata Syekh Al-Bani tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Ya, selalu memakai apa? Ya, menutup kepala kata Syekh Al-Bani rahimahullah dan itu termasuk sunnah yang ditekankan. Nah, ketika Bapak beli itu niatnya untuk seperti itu jadi jadi sunnah tidak? Sunnah. Ya. Kemudian ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Bapak beli pisau. Niatnya apa? Mau ngebunuh orang. Jadi haram tidak, Pak? Haram. Walaupun beli pisau itu pada asalnya halal, nggak masalah. Tapi karena niat bisa berubah menjadi apa? Haram. Maka dari itu ya pada Islam azakumullah wa iyakum, ya, sesuatu yang halal itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh niat. Namun kata para ulama dengan syarat. Syaratnya apa? Sesuatu yang halal ini hanya sebatas dijadikan wasilah saja. Sesuatu yang halal ini hanya sebatas dijadikan apa? wasilah bukan tujuan. Sebab kalau yang halal ini dijadikan tujuan sehingga menjadi ibadah yang berdiri sendiri, ini malah berubah menjadi perkara yang disebut oleh ulama dengan istilah bid'ah. Contoh, makan tempe halal. Halal nggak Pak? Halal. Tapi Bapak jadikan itu ibadah. Dengan Bapak berkata, saya mau beribadah kepada Allah dengan makan tempe. Kita katakan mana ada syariat dari Nabi bahwa kita disuruh ibadah kepada Allah dengan cara makan tempe. Enggak ada kan? Makanya dahulu para ulama yang mengingkari orang-orang tasawuf yang mereka menganggap bahwa pakaian suf atau suf suf itu kain wol ya memakai pakaian kain wol itu sunnah katanya sehingga mereka menganggap bahwa kain wol itu lebih utama dibandingkan dengan kain-kain yang lain Padahal memakai kain wol mubah-mubah saja. Tapi mereka beribadah kepada Allah dengan cara memakai kain wol. Maka diingkari oleh banyak ulama seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya mengingkari mereka. Mereka berkata Rasulullah SAW ya tidak memakai apa wol saja kok Rasulullah pernah memakai katun, Rasulullah memakai yang lainnya. Maka ini ya akad Islam. Jadi sesuatu yang mubah ini ya bisa menjadi ibadah ketika menjadi wasilah. Tapi kalau itu sudah menjadi tujuan dan bahkan menjadi ibadah yang berdiri sendiri, maka ini namanya membuat-buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Makan mubah tidak pak? Mubah. Baik. Jadi pahala kapan? Ketika kita niatkan saya niat dengan makan supaya saya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Pahala. Bapak pergi ke kantor, mubah tidak Pak? Mubah, tapi bisa jadi pahala, bahkan menjadi wajib. Kapan? Ketika niatkan untuk mencari nafkah. Ya, yang kedua ketika itu menjadi amanah dari perusahaan, kamu diberikan amanah tanggung jawab. Kamu seorang manajer, ya, kamu punya tanggung jawab di situ dan melaksanakan amanah wajib tidak Pak? Wajib. Maka dengan niat-niat seperti ini bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar ya Bapak, ya. Makanya kata Ibnu kata Ibnu Abbas talabul halal jihad, mencari rezeki yang halal itu termasuk apa? Jihad, ya ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, seorang mukmin itu Pak, ya, berpikir bagaimana caranya dari yang halal bisa mendapatkan pahala. Dari makan bisa dapat pahala, dari minum dapat pahala, dari tidur bahkan bisa dapat pahala. Gimana caranya itu? Kata Rasulullah SAW ah, apa? Ya, manita ala firashihi. Siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya mau tidur, wanawa nawa an yakuma bilail dan dia berniat mau sholat malam. Lihat, dia tidur, niatnya apa? Sholat malam tapi ternyata kalah oleh matanya. Rupanya dia udah niat pengen sholat malam. Eh, kalah oleh matanya bangun-bangun pas subuh. Ya, nggak jadi deh sholat tahajudnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah lahu manawa. Allah tetap menuliskan niatnya tersebut. Wa kana naumu lahu sadaqah. Dan tidurnya itu menjadi bernilai sedekah dari Allah untuk dia. Masya Allah. Hanya karena niat. Makanya apa? Ya, dengan niat yang baik itu yang halal jadi baik. Ya kata para ulama, niat <clears throat> rajul khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Bagaimana tidak, Pak? Seseorang bisa mendapatkan pahala hanya sebatas niat. Dia tidak beramal, tidak. Dalam hadis yang pernah saya sampaikan kemarin ya, kata Rasulullah apa? Inama dunia li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang, kata Rasulullah. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama hamba yang diberikan rezeki oleh Allah dua apa itu ilmu dan harta. Dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah. Dia menyambung silaturahim hartanya ia berinfak fahuwa bi afdalil manazil kata Rasulullah maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala udah kaya punya duit punya ilmu lagi punya ilmu agama alhamdulillah yang kedua kata Rasulullah SAW apa? Abdun razaqahullahu ilman walam yarsuku malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki har harta. Ya, ilmunya sabar abrek deh. Cuman duitnya kere gitu kan. punya duit. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa huwa sadiqun niyah. Namun dia niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku ingin berinfak seperti dia. Apa kata Rasulullah SAW? Huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Cuma niat. Boleh nggak kalau kita ngomong gini? Andai gue jadi, andai saya jadi orang kaya, semua berimpak Boleh nggak Pak? Boleh, bahkan ucapan itu saja sudah ber, berpahala. Ya. Maka sebatas kita berniat saja sudah dapat pahala. Makanya inilah ini menunjukkan perkataan para ulama tadi ya bahwa niat itu lebih baik daripada apa? Tadi hubungan niat dengan apa? Dengan halal dan haram. Ya fa Islam azakumullah wa yakum. Sekarang kita akan membahas hubungan niat dengan ibadah atau amalan soleh. Yang pertama, ya akal Islam azakumullah wa iyakum, kita akan bahas dulu hubungan niat dengan sholat. Ketahuilah, ya, niat sangat erat dan harus ada di dalam sholat. Karena sholat itu termasuk ibadah yang bermacam-macam, ya. Ada ibadah yang wajib, eh, sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Dan sholat sunnah pun juga bermacam-macam. Ada yang sholat duha, ada sholat rawatib, dan yang lainnya. Nah, untuk membedakan ibadah-ibadah ini dengan apa? Ya, tentu dengan dengan niat ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Dan sudah pernah kita bahas kemarin ya akhi bahwa niat sholat itu tempatnya di hati dan tidak perlu diucapkan. Ya, kenapa? Karena itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabiin. Dan sudah saya sebutkan ya sejarahnya bahwa siapa yang pertama kali mengatakan bahwa disunahkan mengucapkan lafaz salat, lafaz niat salat yaitu Abu Abdullah Zubairi dari kalangan madhab syafi'iyah. Itu pun juga karena kesalahpahaman beliau dalam memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dibantah oleh Imam Nawawi, dibantah oleh Imam Ar-Rafi'i, juga dibantah oleh Imam Asyirazi sebelumnya. Ya dalam kitab beliau Al-Muhadzab. Iya. Makanya yang rajih Allah alam bahwa melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Iya. Maksudnya niat sholat. Namun Bapak sekalian, dalam hal ada beberapa perkara yang uh, perlu untuk ditegas ya, yang berhubungan dengan sholat. Yaitu yang pertama, yaitu apa hukumnya berubah niat ketika sholat? Apa hukumnya berubah niat ketika sholat? Misalnya, Bapak sedang sholat wajib atau Bapak sedang sholat sunnah nih ya, sholat sunnah, Allah Akbar. Tahu-tahu ada orang nepuk, pup, pup, mau jadi makmum. Lah, masa saya jadi imam? Makanya Bapak langsung berubah niat jadi sholat wajib. Kadang ada orang seperti itu, Pak, karena ketidaktahuannya gitu atau bapak misalnya sedang sholat sunnah kemudian ya bapak kepikiran ya saya tadi ini kan sholat sunnah roatif tapi saya belum sholat sunnah tayat masjid gimana nih langsung berubah di sholat tayat masjid misalnya nah bolehkah ya akhul islam azakumullah wa yakum perubahan niat seperti itu perlu diketahui bahwa sholat itu ada dua macam ada sholat mut. Ada sholat yang disebut dengan sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak ya akhi? Itu sholat yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Iya. Dan tidak terikat oleh jumlah tertentu. Yaitu antum sholat sebanyak-banyaknya. Terserah. Ini disebut dengan sholat apa? Sholat mutlak. Yang kedua disebut dengan sholat muqayyad. Apa itu sholat muqayyad? Yaitu sholat yang terikat dengan waktu dan tempat. Contoh sholat duha terikat dengan waktu duha. Sholat malam terikat dengan waktu malam. Ya, sholat rawatib e, terikat dengan sholat wajib. Ya, sholat istikharah terikat karena ada kebutuhan. Ini adalah disebut dengan sholat-sholat muqayyad. Pak. Nah kalau kita perhatikan ya akhul Islam azakumullah antara muqayyad dan mutlak ini pun tak lepas dari wajib dan sunnah. Kalau misalnya ada orang yang sholat wajib kemudian ia memindahkannya ke, ke yang sunnah atau sebaliknya dia sholat sunnah kemudian pindah ke yang wajib Apakah boleh ya berpindah dari yang wajib kepada yang sunnah? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya kenapa? Karena ya sesuatu yang wajib ya kemudian ia batalkan menjadi batal lalu ia berniat menjadi sunnah maka yang seperti ini diperbolehkan kata mereka. Ya, tapi yang yang tidak boleh itu adalah ketika dari sunnah kepada yang yang wajib. Misalnya bapak sholat qobliyah subuh, kemudian berpindah menjadi sholat subuh. Karena levelnya beda. Karena sholat wajib itu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Namun Pak, kalau kita perhatikan kepada niat sholat, eh, niat syarat-syarat niat yang pernah kita bahas. Apa syarat-syarat niat? Yang keenam, antakunan niat fi bidayatil amal. Hendaknya niat itu berada di awal amal. Hendaknya niat itu berada di awal amal. Ya. Maka kalau kita perhatikan, niat di awal amal ini disyaratkan badannya untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa berniat di tengah. Makanya dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita berpindah dari yang wajib kepada yang sunnah nggak masalah. Tapi kalau kita berpindah dari yang sunnah ke wajib itu yang masalah. Kenapa? Karena ia niatnya di tengah dan tidak di di awal. Sedangkan diharuskan niat itu berada di mana? Di awal ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Kalau ada orang yang sholat sunnah muqayyad kemudian berpindah kepada sunnah mutlak maka yang rajih boleh kata Syekh Utsaimin rahimahullah Kenapa? Karena ketika seseorang niat sholat muqayyad berarti otomatis sebetulnya dia ada dua niat. Niat yang pertama misalnya sholat duha, niat yang kedua sholat itu sendiri. Maka ketika sholat duhanya hilang, berarti tersisa sholatnya. Berarti pada waktu itu sah. Yang tidak boleh itu kalau dari sholat sunnah mutlak ke sholat muqayyad. Ya, Antum sudah sholat sunnah, sedang sholat sunnah mutlak. Tahu-tahu di tengah jalan berpindah ke sholat sunnah, ya mukayyad misalnya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak sah. Seperti Syekh Uthaymin Rahimullah mengatakan tidak tidak sah seperti ini. Ya Allah wa alam. Kemudian hukum per, perbedaan niat ya antara imam dan makmum. Kalau imam sama makmum beda niat gimana Pak? Boleh apa enggak? Iya. Misalnya imamnya niatnya sunnah, makmumnya makmumnya niatnya wajib atau kebalikan imamnya niatnya wajib, makmumnya niatnya sunnah. Boleh tidak? Boleh. Dalilnya hadis. Hadis riwayat Abu Daud, Imam ya Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Mu'ad bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholat, beliau pun pulang ke kampungnya. Ternyata di kampungnya Mu'ad disuruh jadi imam. Maka Imam Mu'ad pun jadi imam. Beliau niatnya sunnah. Sementara kaumnya niatnya wa, wajib. Ya. Kebalikannya, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud juga, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa ada seseorang datang ke masjid. Ternyata Rasulullah sudah selesai sholat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Kemudian beberapa sahabat pun jadi, ya jadi makmum dia. Untuk sahabat ini sunnah, tapi untuk orang ini wajib. Ini menunjukkan ya perbedaan niat antara makmum dan imam itu tidak berpengaruh, Pak. Ya. Kalau imamnya niatnya misalnya sunnah, makmumnya niatnya wajib, itu tidak apa-apa. Karena dalil menunjukkan boleh dan sah hal seperti itu. Iya. Atau misalnya imam sholatnya maghrib, makmum apa imam niatnya sholat isya, makmum belum sholat maghrib. Maka kemudian makmum sebelum sempat melaksanakan sholat maghrib sampai di masjid ternyata orang lagi sholat isya. Jadi gimana nih? Niatnya wak maghrib dulu apa isya? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan isya dulu baru maghrib. Sebagian mengatakan nggak bisa, harus maghrib dulu. Kenapa? Karena tartib. Harus tertib. Iya. Maka karena itu harus tertib, maka dari itu ya e, harus maghrib dulu niatnya. Tidak masalah beda niat antara imam dan dan makmum ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Demikian pula safar. Itu pun Pak sangat tergantung kepada niat. Ada orang misalnya punya rumah di Bandung. Istrinya dua. Ya, Bandung satu, Jakarta satu gitu kan. Dia menganggap bahwa Bandung itu oh, ya berarti tempat tinggalnya juga dong. Maka ketika dalam perjalanan safar betul, tapi ketika sampai di Bandung, kelas Kenapa? Karena sudah ada niat bahwa dia akan menetap. Karena itu bukan niat dia bahwa itu bukan tempat safar saya. Ya. Yeah. Contoh lagi, Bapak mau niat mau pergi ke Jepang untuk tugas selama setahun. Selama setahun nggak mungkin disebut musafir, Pak. Terus menurut kosor nggak mungkin. Berarti Bapak misalnya ya dari Indonesia berangkat nih ke Jepang. Sampai di Jepang, sampainya bapak di Jepang nggak boleh kosor. Kenapa? Karena niat bapak sebelumnya bahwa bapak akan tinggal di situ selama setahun untuk tugas kerja. Ya udah. Berarti semenjak bapak sampai di Jepang, karena memang bapak sudah niat mukim di sana. Niatnya apa? Niat apa? Niat mukim. Maka pada waktu itu tidak bapak tidak boleh kosor. Harus secara sempurna ya akhir Islam azakumullah wa ya. Ikhwatul Islam azakumullah Nah ini ya hubungan niat dengan sholat. Yang kedua, boleh tidak menggabungkan dua sholat sekaligus, eh dua niat dalam satu sholat. Ini pernah kita bahas. Boleh tidak Pak? Mutlak begitu boleh? Tergantung sholatnya Pak. Kalau sholat wajib nggak boleh. Bapak misalnya sholat empat rakaat niatnya dua, zuhur sama asar. Gak boleh Pak. Kenapa? Karena sholat itu ada waktunya masing-masing telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau untuk sunnah, nah ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Dan sudah kemarin kita bahas dan pendapat jumhur dan imam ini pendapat imam yang empat, ya, mereka mengatakan boleh dengan syarat dengan dua syarat. Syarat yang pertama sama-sama sun sunnah. Yang kedua adalah bukan dalam rangka mengkodok. Bukan dalam rangka apa? Mengkodok. Misalnya Bapak ya sholat syukur ulu, tahiyat masjid, rawatib, ter three in one. Ya. Terus gimana Ustaz saya mau sholat satu-satu takut nggak cukup nih waktunya nih, udah mepet. Ya udah saya sekalian aja borong, niatnya tiga, sholat wudhu, sholat tahiyat masjid, sekaligus sholat sunnah rawatib. Ya, tiga niat dalam dua rakaat. Boleh? Boleh. Atas pendapat yang roji insya Allah. Ini pendapat jumhur, ya. Dalilnya mana? Hadis innamal a'malu bin bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan dengan berapa niat. Satu, dua, tiga, ya terserah. Kata Kudama juga di, dikiaskan dengan apa? Dengan hadas kalau ada orang kentut 10 kali, buang air kecil dua kali, buang air besar sekali, wudhunya berapa? Tetap satu kali. Berarti satu kali untuk beberapa hadas. Kata Ibnu Kudama ini pun sama tidak tidak ada bedanya. Iya. Kata Ibnu Kudama demikian. Iya. Syekh Masyur Hasan Salman berkata, barangkali ada hadis yang bisa kita jadikan dalil juga yang menunjukkan boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu solat selama itu sholat sunnah. Itu hadis tentang sholat istikharah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis tentang sholat istikharah itu apa? Ya kata Rasulullah SAW, Iza hamma ahadukum bil amr, fal yarka rok'ataini dunal faridah. Apabila kalian ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kata Syekh Masyur, kata-kata selain sholat fardu, ini menunjukkan berarti sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat apapun selain sholat fardu. Bisa digabungkan dengan sholat roatib, bisa dengan sholat tayat masjid, bisa dengan sholat malam. Yang penting selain sholat fardu kata Syekh Masyur. Iya, wallahu a'lam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang hubungan niat dengan zakat dan sodakah. Hubungan niat dengan zakat dan sodakot pun juga sangat kuat, Pak. ya, <clears throat> Dimana harus dibedakan antara sedekah wajib dan sedekah sunnah. Zakat wajib. Sementara sedekah sunnah, iya, dan untuk membedakan antara yang wajib dan sunnah itu dengan apa? Dengan niat ya Islam azakumullah wa iyakum. Nah sekarang ada sebuah permasalahan. Kalau ada orang bersedekah, niatnya dua. Saya mau berniat dari sedekah saya ini zakat sekaligus sedekah. Boleh nggak? Boleh nggak? Nih yang tidur nih. Boleh nggak? <laughs> Suara saya emang merdu pak ya. Jadi emang bikin ngantuk bos. Apalagi nah, di dago di dago ini apa sejuk gitu. <laughs> Boleh nggak pak? Kalau ada orang yang niatnya dua, zakat sekaligus sedekah. Boleh nggak? katanya Imam Suyuti tidak boleh. Tapi yang jadi masalah jatuhnya yang wajib apa yang sunnah? Imam Suyuti berkata jatuhnya yang sunnah dan tidak sah yang wajibnya. Jadi kalau bapak niatnya zakat sekaligus sedekah sunnah, maka itu jatuhnya sunnah. Maka zakatnya tidak diterima. Sebagaimana kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Kalau misalnya kita niat sedekah, Pak, kemudian salah orang, tetap dapat pahala tidak, Pak? Hah? Tetap dapat pahala. Hadisnya diantaranya hadis ya, Ma'an Yazid bin Ma'an. Bahwa Yazid bin Ma'an membawa dinar ke masjid, kemudian disimpanlah di pada seseorang dititipkan untuk dibagikan ke fakir miskin. Dia datang Ma'an, mengambil dinar itu. Lalu ia datang ke bapaknya membawa dinar itu. Kata, kata bapaknya, Nah iya kak itu bukan kamu yang saya maksud. Kenapa kamu yang ambil? Ya. Kemudian Ma'an pun mengadukan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Lakama nawaita Yazid. Kamu sudah mendapatkan niat kamu, Hai Walakama akhadta ya Ma'an dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu ambil Haiman ya udah selesai ya walaupun sedekah kita salah orang ya udah ya demikian pula dalam berat Muslim Pak kata Rasulullah SAW ya kana fi man kana qablakum rajulun ya ya yatasaddaq dahulu ada orang yang suka sedekah faqal lalu ia berkata la atasaddaqanna hadhihi laila malam ini saya mau sedekah sengaja di waktu malam supaya apa nggak kelihatan karena di zaman dulu kan nggak ada lampu pak kemudian dia melihat kayaknya nih orang butuh ini dikasih Pokoknya di pagi hari orang-orang pada ngomong tadi malam ada maling dikasih sedekah iya. lalu orang ini berkata lagi malam ini aku mau sedekah Fakharaj, maka di waktu malam itu dia keluar Lalu dia melihat kayaknya orang ini utuh nih, dikasih. Di pagi hari orang-orang berbicara, tadi malam ada pelacur dikasih sedekah. Ya. Lalu orang ini berkata lagi, malam ini aku akan sedekah lagi. Akhirnya malam itu dia keluar lagi, dicarinya dia. Wah ini kayaknya butuh nih, dikasih. Pagi harinya orang-orang berkata, tadi malam ada orang kaya dikasih sedekah. Tiga kali sedekah salah terus ya. Maka ini menunjukkan Pak ya bahwa kalau kita sudah berniat sedekah ya udah masalah salah atau tidaknya itu dikembalikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang kita lihat compang-camping kelihat, kelihatannya butuh ya udah kita kasih tek. Tahu-tahu dia kerjaannya memang ya tukang minta-minta pulang ke rumahnya buat duit jutaan ya maka kita sudah dapat pahala, Pak. Yang dosa siapa? Dia. Nah ini ya akhwat Islam azakumullah wa yakum. Nah ini ya akhi azakumullah hubungan niat dengan apa? Sodakoh. Apakah niat sodakoh itu perlu dilafatkan? Hah? Bapak misalnya mau zakat fitr. Terus datang ke Amir. Amil bilang ijab kabul dulu. Ya. Benar nggak Pak? Kata para ulama, dalam tabar ruat yang sifatnya sosial itu tidak perlu ada ijab kabul dan tidak perlu kita beritahu. Bahkan bah, dalam sedekah baik zakat yang wajib atau sedekah yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi itu disembunyikan jangan sampai diketahui. Makanya Rasulullah SAW sabda sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak nggak perlu mengucapkan niat Bapak, eh ini zakat, zakat dari saya. Ya. Nggak perlu, Pak. Eh ini sedekah dari saya. Nggak perlu. Ya. Beda dengan akad jual beli. Betul kalau ajat akad jual beli harus diucapkan. Ya, ini Pak, ya, makasih ya. Atau akad nikah. Saya terima nikahnya fulan dengan mahar gini gini gini. Ya, saya nikahkan kamu dengan ini. Ini penting. Karena itu ada muawadhah. Ada ya, muawadhah itu artinya saling menukar begitu. Sementara ini sosial. Maka dari itulah ya niat kita nggak perlu dikasih tahu ke orang yang akan Islam. Oh ini sedekah dari saya, ini zakat dari saya. Maka itu tadi tidak disyariatkan yang namanya ijab kabul di dalam masalah ya zakat. Makanya sekarang kita lihat terkadang ya di, masjid-masjid ketika zakat fitr itu ada ijab kabul dulu. Ini dalilnya mana, Iya, tidak perlu, cukup diberikan saja, selesai. Bahkan kalau kita rahasiakan tidak ada yang mengetahui dari siapanya, sudah cukup hanya Allah yang tahu. Ya. Kecuali kalau kata para ulama, kalau dikhawatirkan akan ada tuduhan. Ini si fulan kok nggak bayar zakat gitu. Maka pada waktu itu tidak apa-apa untuk menghindari mudor, mudorot. Ya. Allahu a'lam. Sekarang hubungan niat dengan puasa. Ketahuilah Bapak sekalian, puasa pun demikian. Sangat berkaitan erat dengan niat. Tapi ingat Pak, Rasulullah tidak pernah sekalipun melafatkan lafat puasa. Tidak pernah Rasulullah mengatakan nawaitu sawma godin, misalnya. Aku berniat besok mau puasa, nggak perlu. Kenapa? Sudah kita sebutkan bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tolong Bapak, saya kasih PR Iya, nanti bulan depan laporan. Carikan satu saja hadis Rasulullah melafatkan niat puasa. Bapak ubek-ubek sono pak, semua kitab hadis. Silakan. Ya. Tidak akan pernah kita dapatkan. Bahkan terkadang di zaman sekarang terkadang kita lihat ya setelah terawih imam memimpin. Ayo kita niat bersama. Kalau sebatas mengingatkan nggak masalah pak. Iya, Jangan lupa niat untuk puasa. Nah, yang jadi masalah Pak, untuk Ramadan itu, apakah niat Ramadan itu cukup di awal malam untuk 30 hari? Atau setiap malam harus berniat? Nah, ini yang jadi permasalahan para ulama. Ikhtilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan cukup malam pertama untuk satu bulan. Alasannya Abu Hanifah apa? Karena itu memudahkan. Sedangkan agama kita mudah. Allah Ta'ala berfirman, Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kamu kamu kemudahan. Juga dikarenakan itu satu paket Ramadan. Ya, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Maka karena itu jenisnya sama dan juga itu satu paket satu bulan, kata Imam Abu Hanifah, lebih eh, tidak apa le, apa cukup sat, sekali niat di malam pertama untuk sebulan. Juga dikarenakan kalau untuk niat setiap malam menyulitkan kata Bu Hanifah. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang mm, apa namanya menyulitkan itu mendatangkan apa? kemudahan. Sementara jumhur mengatakan hendaknya tiap malam berdasarkan hadis yang insya Allah Hasan kata Rasulullah SAW man lam yujam man, malam yujami asyam siyam yujmi asyam qabla al-fajri fala siyamalah siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya maka ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Ya kata para kata jumhur apa? Hadis ini menunjukkan bahwa harus niat sebelum fajar. Sedangkan fajar itu adanya setiap hari tidak? Setiap hari. Ya. Yang kedua, sebetulnya tidak tidak tidak tidak berat untuk berniat setiap malam. Orang yang sahur pasti otomatis ada niat nggak pak? Hah? Iya dong. Bapak ngapain? Sahur. Bapak mau puasa. Iya dong. Masa sahur nggak puasa kan gitu kan? Iya. Orang sahur tuh sudah otomatis mau puasa niatnya, Pak. Itu sudah otomatis, nggak perlu diucapkan, nggak masalah karena sudah otomatis sahur itu menunjukkan mau puasa gitu kan. Sehingga kata jumhur, masyakonya tidak ada. Ya, dengan adanya sahur itu sendiri sudah sangat membantu untuk berniat. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang kebablasan? Ya. Misalnya shift 2 pulang jam 12 tidur bangun jam 6 nggak sahur. Gimana itu? Atas pendapat jumhur, ya kata jumhur yang seperti ini dimaafkan. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan dia, Ya. Dan tidur itu dimaafkan tidak? Tidur dimaafkan. Bukan kalau berfirman Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau salah. Ya. Maka yang seperti ini dimaafkan enggak masalah. Ya wa Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya khad Islam azakumullah wa iyyakum. Nah kalau misalnya Ustadz, saya mau puasa kodo sekaligus puasa syawal. Boleh nggak Pak? Ya? Boleh nggak dua niat kodo dan kodo dan syawal sekaligus syawal sekaligus kodo gitu nggak boleh haram Ya. Kenapa demikian? Karena itu wajib yang pertama. Yang kedua dalam keadaan kodok. Kita saja kalau niatnya kodok sunnah tetap tidak boleh digabung. Gimana kalau kodok wajib? Kodok sunnah saja tidak boleh digabung. Gimana kodok wajib? Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang menggabungkan kodok wajib dengan puasa syawal, maka yang tidak sah itu kodok wajibnya yang jatuhnya adalah kalau apa puasa syawalnya. Jadi puasa wajibnya enggak sah. Maka dia wajib mengkodok di waktu yang lain. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa yakum. Nah sekarang kalau misalnya saya mau puasa syawal sekaligus puasa Senin Kemis. Nah ini enggak masalah atas pendapat jumhur. Atas pendapat yang kuat insya Allah nggak apa-apa. Sama halnya dengan menggabungkan tadi sholat, ya, sholat apa namanya uh, dengan sholat sunnah rawatib misalnya. Gak masalah kalau seperti itu digabungkan ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini hubungan niat dengan apa? Sekarang Ustadz, saya punya kodok, tapi saya pengen puasa syawal. Mana yang saya dahulukan niat puasa syawal dulu atau kodok dulu? Yang mana dulu Pak? Pada asalnya, pada asalnya yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Maka antum lakukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Pada asalnya begitu Pak. Iya. Kenapa? Karena yang wajib jauh lebih utama dalam hadis Qudsi yang diriatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda Allah Taala berfirman, ya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti Bapak sekalian, ya. Ini menunjukkan bahwa yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang yang sunnah maka kita utamakan kodok dulu dong. Kalau ada yang orang berkata, tapi kan Aisyah, ah, tapi kan yang namanya kodok boleh kapan saja. Ya, nggak harus di bulan apa? Syawal. Sebagaimana perkataan Aisyah, aku tidak sempat untuk mengkodok puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kita katakan, pertama, bahwa perintah dalam uskaidah usul fikih, Pak, perintah itu ya pada asalnya harus dikerjakan secepat mungkin. Memang terjadi perselisihan dalam ilmu usul fikih antara apakah perintah itu boleh ditunda-tunda atau harus dilakukan sesegera mungkin. Pendapat yang paling kuat, Pak, perintah itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Saya berikan contoh. Kalau Bapak nyuruh anak, nak, pergi sana beli obat nyamuk. Tapi si anaknya eh, leha-leha aja. Iya. Kok belum pergi juga? Pak, perintah itu nggak harus dilakukan cepatnya. Bapak berhak marah nggak, Pak? Bapak boleh nggak marah seperti itu? Boleh dong. Ya, secara secara kehidupan sehari-hari aja ketika bapak melihat anak tuh melakukannya kok menunda-nunda, marah kita. Kamu kok menunda-nunda sih? Disuruh disuruh pergi ke pasar beli obat nyamuk, kok masih nyantai-nyantai? Maka yang seperti ini boleh. Demikian pula hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak hamba saja kita ya harus melakukannya sesegera mungkin. Demikian pula hak Allah Subhanahu wa taala ya akal Islam azakumullah wa Maka pada waktu itu ya akal Islam ya qada pun harus segera kita lakukan sesegera mungkin. Adapun perkataan Aisyah, tolong ditempatkan pada tempatnya, Pak. Karena Aisyah mengatakan, aku tidak sempat mengkodok ya puasa Ramadan ya kecuali di bulan Sya'ban. Teruskan hadis itu. Dimakani di Rasulullah SAW karena kesibukanku melayani Rasulullah SAW. Oh berarti Aisyah itu mengundurkan karena ada udur. Rasulullah SAW itu kenapa Aisyah mengkodonya bulan Syaban? Karena di bulan Syaban Rasulullah hampir hampir kebanyakan harinya puasa. Makanya Aisyah ya sibuk melayani Rasulullah karena Rasulullah itu sangat cinta kepada Aisyah. Istri yang paling dicintai Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Maka yang seperti ini jangan dikiaskan dengan orang yang tidak punya apa namanya udur, Pak. Iya. Kalau bapak punya udur nggak masalah. Tapi kalau nggak punya udur, ya kita teruslah lakukan ya segera mungkin. Allah Allahumma kecuali misalnya, ya. Kalau misalnya puasa syawalnya udah mepet. Sementara kan kita belum puasa enam hari Syawal, misalnya puas Syawalnya tinggal enam hari lagi, udah tinggal cukupnya buat enam hari Syawal sudah itu. Iya. Maka sebagian ulama mengatakan ya nggak apa-apa Syawalan dulu, baru kemudian kok kodok. Sebagian mengatakan nggak bisa, tetap kodok. Syawalannya dikodok nanti di bulan dah. <laughs> Karena sebagian ulama mengatakan begini, Pak, pemahamannya begini, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti enam hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Berarti hitungannya gimana, Pak? Berarti satu harinya ditulis berapa? Sepuluh. Iya kan? Satu harinya ditulis sepuluh. Berarti kalau hmm, sebulannya tiga puluh hari ditambah enam berapa? 36 kali 10 berapa? 360 sama dengan jumlah hari setahun bulan Hijriah. Seakan-akan ia puasa setahun penuh. Nah, sekarang kalau ia pua lakukan puasa itu di bulan Dzulqa'dah, pahalanya sama tidak? 10 juga. Sama ya udah, kalau sama aja, kenapa? Itu sebagian lama berpendapat demikian ijtihad. Iya. Masalah fikih itu menjelimet ya. <laughs> Ya pemahaman para ulama itu beda-beda ya. Al Islam azakumullah ya. Ya. Yang jelas masalah-masalah ya ini kita hanya sebatas melihat mana yang paling kuat. Tidak boleh kita saling mengingkari, apalagi menyesatkan orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Ya. Sekarang uh, hubungan niat dengan haji. Ketahuilah Pak, hubungan niat dengan haji itu lemah. Lemah sekali. Iya. Kenapa? Karena haji tidak dibatalkan oleh niat. Kalau ibadah lain bisa dibatalkan dengan niat. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang berpuasa, kemudian di siang, di siang harinya dia berazam untuk membatalkan, semenjak berazam sudah batal. Iya. Sedangkan haji tidak bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman, Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrohmu, umrohmu karena Allah, untuk Allah. Allah katakan sempurnakan. Bahkan orang yang batal hajinya karena jima, tetap dia wajib menyempurnakan dulu. Setelah itu tahun depannya wajib haji lagi. Ya. Demikian pula orang yang membatalkan hajinya karena niat tetap tidak batal dia Makanya kata para ulama ya, hubungan antara haji dengan niat itu apa? Lemah ya kalau Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian Bapak sekalian, apakah Rasulullah SAW melafalkan niat hajinya dan umrohnya? Terjadi ikhtilaf mengenai ucapan di mikot. Kalau Bapak di pernah umroh, saya yang pernah umroh? Hah? Siapa yang pernah umroh? Ini Bapak nggak ada yang pernah umroh ya? Bapak pernah? Kalau dari kota Madinah mikonya apa Pak? Apa? Bir Ali atau disebut dengan Dul Hulaifah. Kalau kita mau umroh di Dul Hulaifah yang kita ucapkan apa Pak? Eh? Lupa. <laughs> Lebih baik Allahumma umrotan. Nah, ucapan kata-kata Lebih baik Allahumma umroh ini dianggap niat apa bukan? Sebagian mengatakan niat. Atas pendapat ini berarti khusus untuk haji niatnya dilafalkan. Sebagian mengatakan itu bukan niat. Karena niat itu sudah ada dari semenjak kota Madinah. Ketika bapak pergi ke Dhul Hulaifah, udah ada niat nggak pak? Udah ada. Tapi itu sama dengan takbiratul ihram. Sehingga atas dasar itu, kata Syekh Uthaymin, itu bukan melafatkan niat. Tapi itu kondisinya sama dengan takbiratul ihram sebagai pembukanya. Sebagaimana sholat dibuka dengan takbiratul ihram, haji dan umroh pun dibuka dengan ya talbiyah itu. Dan itu pendapat yang kuat insya Allah. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Jadi ya ini ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Bolehkah berniat menghajikan orang lain? Hah? Boleh, tapi dengan syarat yang menghajikan ini sudah haji. Misalkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi SAW ada mendengar seorang laki-laki berkata, "Lebaik an syubrumah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Man syubrumah? Siapa syubrumah?" Kata dia, "Akhun li au qaribun li." saudaraku atau kerabatku? Kata Rasulullah, hajat dan nasik. Kamu sudah mengajikan dirimu belum? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hujah an nafsik. Thumma hujja an syubrumah. Hajikan dulu dirimu. Baru kemudian hajikan syub, syubrumah. Boleh enggak niat saya double Ustaz? Saya haji untuk diri saya dan untuk orang lain. Enggak boleh. Ya. Yang sepertinya tidak sah karena untuk menghajikan orang lain, ya udah orang lain aja. Berarti saya dapat pahala haji enggak? Enggak, pahala hajinya buat dia. Antum dapat pahala amalannya aja. Amalan soleh menghajikan orang lain, maksudnya begitu. Ya. Maka akal Islam azakumullah wa iyakum. Jadi ini ya yang berhubungan dengan apa? Dengan haji ya akal Islam azakumullah wa iyakum. Hubungan niat dengan lafadz ucapan. Ya akal Islam dalam lafaz ucapan pun juga ya akal Islam azakumullah sangat ber, ber, ber, berhubungan. Dengan lafaz ini banyak pak. Di antaranya lafaz masalah yang berhubungan dengan sumpah. Ya. Maka apakah sumpah itu bisa dikecualikan oleh niat? Kebanyakan ulama mengatakan bisa. Misalnya Bapak berkata, demi Allah, saya tidak akan makan makanan, saya tidak akan makan selama tiga hari. Dalam hati, kecuali nasi. Iya. Sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Dikecualikan dengan niat nggak apa-apa. Demikian pula lafat akad. Lafat akad terkadang ya akad antara penjual, penjual dan penjeli, pembeli. Yang penting ada ijab kabul dan niatnya ijab kabul sah. Walaupun lafadznya nggak harus saya membeli kertas ini dengan harga segini, saya terima. Nggak harus. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan harus, tapi pendapat yang paling kuat nggak apa-apa. Yang disebut dengan istilah bayi'ul mu'atoh bayon muata itu pak jual beli hanya sebatas mengasih ngasih aja udah yang ngasih yang pembeli mengasih duit yang penjual ngasih barang udah selesai tapi tidak bicara sama-sama diem gitu boleh nggak boleh kalau memang ada niat di antara keduanya untuk hijab, kabul boleh yang seperti ini yang penting itu menunjukkan kepada hijab kabul nggak apa-apa Iya. Makanya kalau pendapat orang yang mengatakan, oh nggak bisa harus diucapkan. Sulit pak ketika bapak belinya lewat mesin. Iya. Bapak kalau ke Saudi ada mesin situ ada berbagai macam minuman, Pak Mirinda, Pepsi, Coca-Cola situ. Masukin duit satu real. Gimana ijab kabulnya coba? <laughs> mesin diem. Iya. yeah. Makanya dalam hal seperti ini niat yang menjadi ibroh. Iya. Yang yang jelas niat kita beli. Iya. Kemudian si mesin mengeluarkan apa? Iya, barangnya kita ambil sudah cukup karena niat kita sudah sudah ada di situ untuk jual beli ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya niat ya akhi azakumullah wa iyyakum. Hutang dalam hal hutang ya akhul Islam niat tidak berlaku. Ya, dalam artian begini. Si A berhutang ke si B 1 juta. Tapi tanpa semua sepengetahuan si A, si C bayarin utangnya si A. Si C datang ke si B, B si A punya utang main ya berapa sejuta ini anak bayarin nih. Si C dia nggak tahu Tadi siang nggak ada niat kan? Sah nggak Pak? Hah? Buat si A sah nggak? Sudah sudah sudah lepas nggak beban hutangnya? Lepas. Makanya dalam hal seperti ini tidak ada tidak disyaratkan niat. Ya. Dan sudah saya sebutkan Pak bahwa perbuatan-perbuatan yang sifatnya meninggalkan pun tidak disyaratkan padanya niat. Ini disebut dalam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah af'alut turuk. Bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa ya. <laughs> ya. Di mana af'alut turuk itu artinya meninggalkan sesuatu. Meninggalkan perkara yang maksiat. Nggak perlu ada niat. Nggak perlu antum tiap hari niat, ya Allah saya berniat meninggalkan judi, meninggalkan zina, meninggalkan banyak amat sebutin satu-satu Pak. Nggak perlu. Makanya yang sifatnya turuk seperti itu ya akal Islam ya meninggalkan sesuatu itu tidak dibutuhkan kepadanya nih ya Hutang ini termasuk apa lo turuk. Ya. Dia soalnya sudah lepas limbahnya Ya, ketika ada orang yang membayarkan hutang tanpa sepengetahuan dia, sudah selesai. Bebas dia pada waktu itu ya. Ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula sudah saya berikan contoh, misalnya mencuci najis juga sama. Antum pas lagi jalan tahu-tahu air apa nih? Hmm, buang sur? Ternyata air kencing jatuh ke kepala. Ya Allah. Pas jalan lagi tahu-tahu ada orang buang air, pur kena lagi. Hilang. Antum tidak ada niat mencuci. Tapi hilang dengan sendirinya. Maka niat pada waktu itu tidak tidak perlu, Pak. Ya. Tidak ada niat pun sudah sah, nggak masalah pada waktu itu. Karena yang seperti ini pun disebut dengan apa afalut turuk di dalam bahasa Arab ya akhul Islam azakumullah wa Nah ini ya akhul Islam azakumullah wa ya yang berhubungan dengan niat. Alhamdulillah saya kira cukup ya. Sebetulnya masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Karena Imam Syafi'i saja mengatakan hadis niat ini masuk dalam 70 bab fikih. Yang baru saya sebutin beberapa bab itu Pak? ya. Sekarang kita masuk hadis yang kedua ya akhi. Tapi masalahnya hadis yang kedua pernah kita bahas dalam usul salatah Akan tetapi saya tidak akan membahas hadis tersebut secara detail. Saya akan membawakan fawaid-fawaid daripada hadis tersebut saja. Hadis itu hadis panjang an Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Umar bin Khattab radhiyallahu an qal ia berkata Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alai atharu safar wa la ya'rifu minna ahad Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat bersih, tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Ya. Dan tidak pula terlihat dia ram, apa bekas-bekas perjalanan jauh. Karena kebiasaannya kalau di Saudi itu Pak ya, kalau orang perjalanan jauh pasti rambutnya kusut karena banyak debu. Kemudian apa namanya? bajunya kelihatan. Ini enggak rambutnya hitam banget, bajunya sangat putih, ya. Sudah begitu di antara kami pun tidak ada yang kenal, aneh sekali. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga ia pun duduklah kepada Nabi SAW. asnada rukbatai ila rukbatai, ia pun menyandarkan dua lututnya kepada kedua dua lutut Nabi SAW. Wa wadu'a kafai ala khfaqidai, dan meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah SAW dan berkata, Akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah bersabda al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu ya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Mendirikan sholat. Kemudian apa? membayar zakat. Kemudian apa? Berpuasa Ramadan. Kemudian apa? Berhaji ke Baitullah. Ini dalam lafaz Muslim, Pak. Sementara dalam lafaz Ibnu Khuzaimah ada tambahan. Ya. Islam itu kamu bersyahadat la ilallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, berumroh, mandi junub, dan kamu menyempurnakan wudhumu dan kamu berpuasa Ramadan. Tuh, ada tambahan. Iya. Itu lafaz Ibnu Khuzaimah dan juga dalam Sahih Bukhari demikian. Ada tambahan apa? Umroh, terus mandi junub, terus menyempurnakan wudhu. Iya. Ada sebagian orang memahami dan pemahaman salah. Ketika melihat kok lafadznya beda, apa kata dia? Oh berarti rukun Islam tuh enggak cuma lima. Ya. Yeah. Buktinya dalam hadis ini Rasulullah nambahkan apa itu? Umroh, apalagi mandi junub, apalagi menyempurnakan wudhu. Berarti rukun Islam enggak cuma lima. Kita katakan maaf, di sini Rasulullah SAW tidak sedang menjelaskan rukun Islam, mas. Di sini Rasulullah SAW sedang ditanya apa itu Islam. Ya, Rasulullah SAW sedang ditanya apa? Apa itu Islam? Tidak ditanya apa rukun Islam. Beda ketika Rasulullah menjelaskan rukun Islam nanti di hadis yang ketiga kita akan bahas. Di mana Rasulullah mengatakan bunian Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima. Kalau itu Rasulullah mengatakan bunia, dibangun, berarti rukun. Sedangkan ini Rasulullah ditanya, ya, apa kata malaikat Jibril? Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menyebutkan apa itu Islam. Ternyata Islam itu identik dengan amalan-amalan anggota badan. Ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Sodakta, kamu benar." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Fa'ajibnalah." Aku merasa heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Dia yang benarkan juga. Kok aneh? Biasanya orang nanya kan pengen tahu kan gitu kan. Ini enggak, dia yang nanya dia yang mengatakan kamu benar. Iya. Kemudian mereka Jibril berkata lagi, "Fa'akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman apa itu iman? Kata Rasul antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari Itu kamu beriman kepada apa? Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Beriman kepada apa? Hari kiamat, hari akhirat dan beriman kepada takdir yang baik, yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, ia berkata kamu benar. Qala fa'akhbirni al-ihsan, ia berkata lagi kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah dan jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Ia berkata kalau begitu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah bersabda, ya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Kalau fa'akhbirnya an amaratiha, kata Jibril, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha, ya hamba saya wanita melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal ala tari'a yata yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang telanjang e, kaki, telanjang badan, penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Fuman talak kemudian orang itu pun pergi. Dalam satu riat bazar Rasulullah bersabda, "Alayya bil birrajul." Panggil orang itu. Ketika mereka para sahabat keluar, gak ngelihat siapa-siapa, hilang. Kemudian kata kata Umar, "Falabithtu tumalian, Aku pun diam beberapa waktu. Dalam satu riwayat tiga hari lamanya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar, Atadri ya Umar manis sa'il? Kamu tahu nggak hai Umar, siapa yang bertanya waktu itu? Kata Umar, Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'inahu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yaitu Jibril. Ia datang sengaja ingin mengajarkan apa? Agama kamu. Ini hadis agung Bapak sekalian, ya. Di mana hadis ini Pak? Sebelumnya ada kisah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam suahinya Pak di nomor satu. Bapak kalau punya sahih Muslim buka hadis nomor satu. Tapi jangan yang ringkasannya ya, yang sahih Muslimnya benar, yang ada sanadnya itu. Di mana Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada ya uh, <clears throat> Subhanallah kok lupa sih barusan ingat loh. Kepada ya Allah. Uh, subhanallah. Siapa ingat? Ada yang ingat nggak Pak? Hah? Ya Allah, kok lupa sih? Tiba-tiba error-error ya. Udah sore kali ya, Pak. Ya. <laughs> Ya. <clears throat> Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya Allah, kok lupa ya. Seorang tabi'in, Pak. Pada Allah enggak apa namanya? Barusan tadi ingat, Pak. Enggak tahu tiba-tiba pergi. Ya, ada jin apa enggak tahu deh. Di mana dia berkata? Ya. <clears throat> Karena awwalu man takallama ya bi Basra fil Qadar Ma'bad al-Juhani adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Fantolak tu ana wa Abdurrahman al-Himyari ya ila Madinah hajain umak mu'tamarin. Maka aku pergi bersama Abdurrah, Abu Abdurrahman al-Himyari untuk haji atau umrah. Faufikna bi Abdullah ibni Umar Ternyata kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar, dakhilan al-masjid, waktu itu beliau hendak masuk masjid. Fakta naftu ana, maka aku dan temanku ya menggandengnya, aku di sebelah kanan, dia sebelah kiri. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Umar, Ya Aba Abdurrahman, Innau qad dhahara qibalana qaumun al-ilm wa yaz'umuna alla qadar. Hai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan mengatakan katanya takdir tidak ada. Lalu Umar Abdullah bin Umar berkata, "Idza laqita haula akhbirhum anni bari'um minhum wa hum ra'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat Ibnu Umar yang berada di sisinya di tangannya, Allah tidak akan menerima amanah mereka hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar membawakan dalil ini, haddatsani abi, bercerita kepadaku ayahku. Bahwa ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Alaihi Wasallam sampai akhir hadis. Nah ini Pak kisah daripada hadis tersebut. Iya di mana seorang tabiin ini ya merasa risih dengan munculnya sebuah pemikiran dari orang yang pertama kali muncul, yang membawanya itu yang bernama Ma'bad al-Juhani. Bapak tahu Ma'bad al-Juhani mengambil pemikirannya itu dari siapa? Dari orang Nasrani namanya Susan. Susan Nasrani. Dia Ya, dari Susan an dia mengambil pemikiran Qadariyah. Qadariyah itu artinya menolak tak, takdir. Makanya tabi ini mengatakan adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah namanya Ma'bad Al-Juhani. Ya, dia dididik oleh orang Nasrani, Pak. Kemudian setelah itu dilepaskan ke tengah-tengah kaum muslimin untuk menyebarkan pemikiran sesat. Dan ini memang Pak, dari dari zaman dahulu Cara untuk merusak umat Islam itu dengan cara seperti itu. Orang Yahudi, orang Nasrani mengambil anak-anak Islam. Dicuci otaknya, dilepasin lagi. Untuk berdakwah. Ya, Mirza Gulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Siapa dia? Dia dari keluarga broken home. Diambil oleh Britania, Inggris. Kemudian dididik dia, dilepaskan. Kemudian dia mengaku dirinya nabi, Pertama dia mengaku dirinya Imam Mahdi. Kemudian dia naik lagi dia mengaku dirinya apa? Nabi. Iya. Demikian memang Pak, ya usaha orang Yahudi dan Nasrani merusak Islam itu luar biasa Pak. Munculnya pemikiran sesat di awal-awal Islam pun dari mereka juga sebetulnya Pak. Syiah dari mana? Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam. Dia tahu kalau dia langsung ngomong ngoceh nggak bakal diterima. Akhirnya pura-pura masuk Islam, memperlihatkan kesolehan, ibadah, dan yang lainnya. Sehingga orang-orang mulai percaya terhadap ucapannya. Mulai ketik, eh, mulai dia pun kemudian memprovokasi. Iya. Demikian pula eh, kerajaan Banu Fatimiyah, Pak, yang sangat menyesatkan itu, Pak. Siapa yang membangunnya? Ubaidullah bin Abil Qaddah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Lalu dia mengaku-ngaku dari keturunan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Sampai dia punya pengikut, pun tujuan dan dia yang dia tinggikan apa? Pembelaan terhadap Ahlul Bait. Karena mereka tahu bahwa kaum muslimin sangat cinta kepada Ahlul Bait. Sampai kemudian dia berhasil membuat daulah Fatimiyah. Dan dia membunuhi setiap orang yang haji. Sampai dikatakan kata Ibnu Kathir, di zaman itu ya sungai zam eh, apa sumur zam-zam merah dengan darah dan bertahun-tahun lamanya tidak ada orang yang berani pergi haji. Bahkan mereka juga yang mengambil apa? Hajar Aswad. Ya, dicuri oleh mereka. Maka ikhwatul Islam memang dari dulu ya apa namanya eh, orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan kaum muslimin dengan cara apa-apa? memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di antara mereka ada yang pura-pura masuk Islam lalu membuat hadis-hadis palsu. Mereka itu disebut dengan zindik. Zindik itu pak orang-orang yang pura-pura masuk Islam kemudian memperlihatkan keislaman, tapi ternyata ya Sampai kata Ahmad bin Zaid berkata, orang-orang zindik telah berhasil membuat 70 ribu hadis palsu. Itu di zaman tabiut tabiin, Pak. Orang-orang zindik telah berhasil membuat 70 ribu hadis palsu. Makanya para ulama merasa merasa terpanggil untuk memilah hadis Nabi SAW. Maka kemudian mereka pun berusaha untuk memilah mana perawi yang yang fikoh dipercaya dan yang lainnya. Ya, lihat tabiin ini ya datang kepada kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar mempertanyakan tentang apa yang baru muncul pada waktu itu. Maka ya akhul Islam azakumullah wa yakum betapa butuhnya kita untuk merujuk pemahaman para sahabat. Ya, untuk menilai setiap pemikiran-pemikiran yang ada di zaman sekarang, Pak. Apakah pemikiran ini diyakini oleh para sahabat apa enggak? Karena semua pemikiran yang tidak pernah diyakini para sahabat pasti menyimpang, Pak. Makanya Hudzaifah berkata, "Kullu ibadatin lam ya'lam lam yata'abbadha ashabu Rasulillah SAW fala Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan para sahabat jangan kamu lakukan. Karena para sahabat lebih tahu bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itulah ini ya kita ambil faedah dari sini ya akal Islam bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara cara untuk merusak umat Islam dengan cara apa, Pak? membantu penyebaran pemikiran sesat. Dibantu memang oleh iya. mereka. Ya. Demikian pula kita ambil faidah dari kisah ini Pak. Pentingnya merujuk pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para tabiin saja rujuknya kepada para sahabat. Ya. Bahkan Rasulullah pun menyuruh kita umat Islam untuk merujuk para sahabat. Ya, dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam at tuhawi dalam kitab Musyilil Athar dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah bersabda, "Innaha satakunu fitan." Kata Rasulullah, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu sebagian sahabat berkata, tak ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah di saat munculnya fitnah-fitnah itu? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Lihat, tegas sekali Rasulullah mengatakan begitu. Ketika munculnya fitnah-fitnah itu nanti, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Siapa? Para sahabat. Berarti ini menunjukkan urgensi kembali kepada pemahaman para sahabat, Pak. Karena ini perintah langsung dari Rasulullah SAW. Dan bahkan Allah sudah meridai para sahabat. Tidak ada generasi yang diridai oleh Allah kecuali sahabat. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ muhajirin wal ansar, بِإِسَانِ tabauhum bi ihsan وَرَضُوا عَنْهُ dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan mereka di sini siapa orang-orang yang mengikuti mereka maksudnya muhajirin dan ansar Allah ridho kepada mereka dan Allah mereka pun ridho kepada Allah ini jaminan pertama Allah ridho kepada muhajirin dan ansar yang kedua Allah ridho kepada yang mengikuti muhajirin dan ansar berarti pak ini menunjukkan perintah tidak untuk mengikuti mereka. Iya. Allah juga berfirman, "Fa'in amanu bimithli aman tumbi bihi Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian waktu turunnya ayat itu siapa? Rasulullah dan para sahabatnya kan? Kata Rasulullah apa? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ini, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, faqad maka mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallau tapi kalau mereka berpaling, apa kata Allah? Fa innamahum fi syiqaq. Mereka pasti berselisih. Dan benar, ketika umat Islam tidak mau mengikuti para sahabat, mereka ber berselisih. Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian sangat urgent sekali Pak untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Siapa ulama madhab yang sangat kuat berpegang kepada pemahaman sahabat. Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i ya membagi pemahaman sahabat, pendapat sahabat itu menjadi tiga bagian. Yang pertama, perkara yang telah disepakati oleh para sahabat. Wa ini sitama'u ala amrin. Apabila para sahabat bersepakat di atas suatu permasalahan, fahuwa hujjah, maka itu hujjah, dalil. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ini ikhtalafu, tapi kalau para sahabat berselisih, ya, fanasir ila ma huwa aqrab ila dalil, maka kita ambil yang lebih dekat kepada dalil, tapi tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Artinya kalau sahabat berselisih dua pendapat, jangan bikin pendapat yang ketiga. Cukup pilih salah satu karena seakan-akan para sahabat bersepakat bahwa maknanya antara ini atau ini. Iya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga kata Imam Syafi'i, kalau ada seorang sahabat berpendapat dan pendapat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka itu hujah. Seakan-akan mereka telah bersepakat. Dan kalau pendapat seorang sahabat ini tidak masyur di kalangan sahabat dan tidak pula ada ya satupun nukilan sahabat yang menyelisihinya, maka Imam Syafi'i mengatakan fahuwa aidan indana hujjah. Menurut kami pun itu pendapat itu hujjah. Tuh lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, "Laqad athnallahu ta'ala ya ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW dalam kitabnya dan melalui lisannya. Sampai beliau berkata berkata, berkata begini Pak. Wahum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wastidrakin wastimbatin wa aqlin wa wara'in. Mereka para sahabat di atas kita. Maksudnya kita di sini Imam Syafi'i bukan antum. Ya. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, pemahaman, ya istimbat, kewaraan, ya dan yang lainnya. Lalu beliau berkata lagi, wahum ya wa ara'uhum lana Ahmad pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana min ara'ina min li anfusina dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Demikian Imam Syafi'i begitu kuatnya menetapkan pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Makanya para sahabat jauh lebih agung dari imam yang empat, Pak. Ya. Para sahabat jauh lebih agung dari wali songo. Maka tentu para sahabat lebih kita, bukannya kita tidak menghormati para wali. Ya para wali kita hormati kalau memang betul-betul wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para, para ulama yang empat kita hormati semuanya. Tapi tentu para sahabat lebih kita hormati lagi. Kenapa? Karena mereka sudah dapat langsung jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan semua imam yang empat pun juga rujuk kepada para sahabat. Semuanya tanpa tanpa terkecuali. Imam Malik merujuk para sahabat. Imam Imam Ahmad bin Hambal beliau berkata apa? Min usulis sunnati indana at-tamasuk bimakana alai ali ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami adalah memegang apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya faidah-faidah belum masuk hadisnya pak. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas faidah-faidah hadis yang kedua insya Allah biiznillah. Kita buka tanya jawab. Dari pendengar ya. Dari pendengar Roja Bandung saya umur Liana di Bandung baru saja pakai cadar Ustadz, umur saya sudah 60 tahun. Tapi anak ingin seperti istri-istri Nabi, tapi diajak orang-orang. Buat apa sudah tua nggak pakai, pakai cadar katanya. Mohon nasihatnya. Ibu, kalau udah tua, udah keriput, udah peot, memang jangankan cadar, kerudung pun nggak nggak masalah nggak pakai kerudung itu diberikan rukhsah karena sudah daya tariknya sudah hilang iya namun kata dalam ayat itu dan kamu memakai kerudung lebih baik apalagi pakai cadar silahkan untuk memberikan apa pelajaran kepada anak yang muda nih saya yang udah tua aja pakai cadar kamu yang muda pakai dong kalau memang tujuannya supaya dijadikan uswah silahkan. Ya, saya ingin seperti istri-istri Nabi ya silahkan. Tapi cadar tidak wa, tidak wajib atas pendapat yang kuat. Ya, cadar itu tidak wajib tapi itu sunnah. Ya. Bapak-bapak tahu tidak siapa pendiri NU? NU nah Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu mewajibkan cadar loh, Pak. Seharusnya pengikut Kiai Hasyim Asyari bercadar semua. Tapi kok aneh ya, para pengikutnya sampai detik ini nggak ada yang mau bercadar, Ya padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu paling keras masalah cadar. Bahkan saya baca ya eh, apa namanya Muktamar NU nomor 5 itu disebutkan tentang cadar juga. Tentang syariat cadar. Ada. Iya. Maka sebetulnya masalah cadar itu sudah masyur di kalangan ulama terdahulu. Cuman di zaman sekarang itu dikondisikan bagaimana seakan-akan identik dengan teroris. Jadi akhirnya orang pada takut pak. Baru ngelihat cadar aja, wah teroris nih, teroris <laughs> gitu Iya, Iya. Ya memang usaha untuk menjauhkan kaum muslimat dari ya ajaran-ajaran Rasul yang murni, yang bagus, ya. Maka kalau ibu yang udah 60 tahun pengen pakai cadar, ya silakan saja. Ya. Ustaz, saya baru setahun terakhir ini mengikuti kajian. Ini pakai cadar juga sama, jangan-jangan satu orang nih sama juga nih, Hah? Saya baru pakai syari dan pakai cadar, tapi kadang timbul tidak percaya diri Ustaz. karena saya masih belum banyak tahu apa-apa. Karena image-nya kalau sudah pakai cadar itu sudah pasti tahu banyak hal tentang agama. Jadi kadang saya tidak pede Ustaz. Mohon petunjuknya. Petunjuk saya adalah supaya pede nuntut ilmu. Nah, selesai kan? Lo kan alasannya begitu katanya kalau pakai cadar tuh berarti tahu banyak hal. Ya udah nuntut ilmu. Maka yang seperti ini memicu kamu untuk terus menuntut ilmu kalau begitu. Ya. Jangankan begitu, Pak. Saya punya teman ya, orang Nasrani baru masuk Islam. Tapi karena saking semangatnya pakai gamis kemana-mana. Pas sholat disuruh jadi imam. Bingung dia. <laughs> Pak Ustadz, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, panggil Ustadz lagi. <laughs> ya, saking saking bangganya sebagai seorang Muslim gitu. Dia bilang ke saya, saya ingin perlihatkan Ustaz bahwa saya, saya memang seorang Muslim. Ya, pas masuk mal, <laughs> sholat disuruh, bingung, bingung dia. Akhirnya semenjak itu dia sungguh-sungguh baca belajar Quran, ngapalin Quran. Ya, jadi motivasi bagus. Ya. Sampai sekarang saya belum paham maksud niat tidak dilafatkan maksudnya gimana sih Ustadz? Begini Ibu, Pak, niat itu sebetulnya keinginan. Setiap ada keinginan itu sudah nih niat. Iya. Sekarang saya mau tanya, gerakan kita lepas nggak dari keinginan? Hah? Semua gerakan kita tidak lepas dari keinginan, pasti. Bapak mau mandi, sebelumnya ada keinginan nggak? Bapak pergi ke pasar, sebelumnya ada keinginan nggak? Bapak ya melakukan perbuatan apapun, termasuk minum, sebelumnya ada keinginan nggak? Boleh nggak Bapak berkata kepada saya, Ustadz, tadi saya makan tanpa niat. Gimana caranya? Itu tangan saya gerak sendiri Ustaz. Udah gitu mulut saya calangap sendiri. Ah, ah, ah, ah, Padahal saya nggak niat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Keinginan kita ketika terbetik, ya keinginan mau makan, mau makan itu sudah niat, pak. Itu sudah apa? Sudah niat namanya, ya. Jadi tidak tidak perlu dilafatkan di lisan, Mudah dalam Islam. Ya, mudah dalam Islam tuh, Pak. Saat saya sholat lima waktu di masjid kecil musola yang belum diselenggarakan sholat Jumat. Arah kiblat di masjid jaminya tidak pas, masih ke arah barat sih. Apakah masih mendapatkan keutamaan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian jika sholat di musola tersebut? Jika tidak, bagaimana dengan nasib muslah tersebut? Pak, kita yang jauh dari kiblat tuh nggak harus pas dengan menghadap kiblat, nggak harus pak. Coba bapak baca deh kitab-kitab fikih. Semua ulama fikih mengatakan kalau mereka yang jauh dari kiblat cukup menghadap arahnya saja. Cukup menghadap apa? Arahnya saja. Contohnya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. لا تستقبل القبلة بغائط wala بول biruha, تستدبروها walakin syarriqu au gharribu. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelangi kiblat ketika kamu buang air kecil dan besar. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena kiblatnya kota Madinah ke utara. Berarti Rasulullah mutlak mengatakan nggak boleh menghadap utara. Ya, nggak boleh apa? Menghadap utara dan nggak boleh membelakangi arahnya. Bukan kiblatnya aja, arahnya. Makanya Nabi mengatakan, hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat. Berarti itu menunjukkan kata para ulama, ketika kita menghadap kiblat itu, ketika jauh nggak harus pas plek Cukup arahnya saja. Arah kiblat di Di barat ya udah menghadap ke barat cukup. Cukup, Pak. Maka musola ini menghadap ke barat, tapi nggak pas, nggak masalah. Nggak diwajibkan kok. Buat kita yang jauh dari apa? Yang jauh dari kiblat. Tapi kalau kita mau misalnya, ah pakai inilah, pakai apa kompas kiblat, silahkan, tapi nggak wajib dan tidak boleh mewajibkan orang dengan alat seperti itu karena ini bertabrakan dengan ijma para ulama makanya kita ini terkadang sebagian orang tuh terlalu tasyadud pak terlalu apa ekstrim banget oh, kamu itu nggak pas nggak salah nggak sah kamu nah lo dikemanain tuh kitab-kitab para ulama yang tegas mengatakan ya cukup menghadap arahnya saja ini pak ya jadi dalam hal ini ya kita cukup menghadap ke arahnya saja. Kecuali kalau Bapak tepat di depan Ka'bah, di depan Ka'bah sana. Nggak boleh kanan kiri. Apa dalilnya jika menggabungkan niat kodok wajib dan ibadah sunnah yang menunjukkan pala sunnah yang didapat bukan pala yang wajib? Ya. Ini perkataan Imam Suyuti ketika mengatakan bahwa Zakat yang wajib kalau digabungkan dengan sedekah yang sunnah, maka yang jatuh sedekah yang sunnah. Adapun zakat yang wajibnya tidak sah. Dalilnya apa? Yaitu bahwasanya yang wajib tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Makanya tidak pernah ditukil bahwa Nabi SAW menggabungkan antara yang wajib dan yang sunnah. Juga dikarenakan levelnya beda. Ini wajib, ini hukumnya apa? sunnah. Dua perkara ini tidak bisa digabungkan ya kalau Islam azakumullah wa iyyakum. Justru ya, kalau ibu bertanya atau tadi yang bertanya, apa dalilnya tidak boleh? Justru saya nanya, apa dalilnya boleh? Karena pada asalnya hukumnya apa? Ibadah pada asalnya hukumnya apa? Enggak boleh. Kalau kita kita kembalikan ke hukum asal itu sudah jadi dalil itu, Pak. Kalau kita kembalikan ke hukum asal, ibadah pada asal tidak boleh dulu, udah jadi dalil. Tapi ketika bapak nanya ke saya, apa dalilnya yang mengatakan tidak boleh? Justru saya bertanya, justru apa dalilnya yang mengatakan boleh? Ada nggak contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya balik bertanya begitu, karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Maka tidak perlu anda kata-kata katakan apa dalilnya tidak boleh. Karena asalnya ibadah tidak boleh gitu loh. Paham lah Pak? Justru kita balik bertanya, apa dalilnya mengatakan boleh? Nah ini yang jadi masalah. Ikhwal Islam, azakumullah ya. Bolehkah menyatukan niat kurban dan akikah ikhtilaf para ulama? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena tujuannya satu, yaitu untuk menyembelih dan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menggabungkannya boleh karena itu dua dua e, ibadah yang satu tujuan. Dan ini madhab Ibnu Qayyim dan condong kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Karena beda, beda ibadah. Ini kurban berhubungan dengan ibadah haji ini akikah berhubungan dengan kelahiran. Maka bagaimana hendak digabungkan? Tidak bisa, kata mereka. Maka hendaknya satu persatu. Saya lebih condong pada, kepada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hal ini. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, bahwa dikarenakan itu satu tujuan ibadah tersebut dan juga sama-sama menyembeli, Maka itu bisa digabungkan, Wallahu'alam. Dan juga dikarenakan dua-duanya wajib. Atas pendapat yang rojih kurban itu wajib. Atas pendapat yang rojih akikah juga wajib. Sementara atas pendapat jumhur, jumhur mengatakan dua-duanya sunnah. Menurut jumhur berkurban sunnah, akikah pun juga sunnah. Allah wa'ala. Baik, saya kira cukup karena sudah tidak ada yang bertanya lagi tampaknya, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdi. Asyadu an la ilaha ila an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.